Suratul Al-Dhariyat Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Demi angin yang menerbangkan debu Dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran oh, dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, Kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini, Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. إن المتقين في جنات وعيون Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit, terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, Salaman, salam. Ibrahim menjawab, Salamun, salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam dia, Ibrahim, pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, Mengapa tidak kamu makan? Maka dia, Ibrahim, merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, Janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya tentang kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Kemudian istrinya datang memekik, tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, Aku ini seorang perempuan tua yang mandul. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Mereka berkata, Demikianlah Tuhanmu berfirman, Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Dia, Ibrahim berkata, Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut. لنرسل عليهم حجارة من طين agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, مسومة عند ربك للمسرفين yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, negeri kaum Lut itu. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dan orang-orang Muslim, Lut. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia, Fir'aun, bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, Dia adalah seorang penyihir atau orang gila. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ma min syai'in atat alaihi illa ja'alathu Angin itu tidak membiarkan sesuatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. Dan sebelum itu telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya والأرض فرشناها فنعم الماهدون Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat kebesaran Allah. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka, kaumnya, pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.